Rambut kita lambat laun mulai kusut. Kekuatan kita pelan-pelan menyusut. Dan tampang kita mulai keriput. Dan kulit kita sudah mulai pelan-pelan seperti bak urut dan pasti urat nadi kita tidak akan berdenyut dan kita akan dijemput oleh malakul maut dan digubur orang kampung di padang rumput. Enggak tahu berapa lama kita tinggal. Hanya waktu saja. Yang kata Rasulullah, "Kullu man 'alaiha fan." Setiap yang ada di muka bumi ini pasti fana oleh karena itu yang paling penting buat kita sekarang adalah bekal pengen awet di sini kecewa pasti kecewa oleh karena itu sang penyair mengatakan tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr Berbekalah dengan ketakwaan kalau sudah masuk malam jamin gak umurmu sampai pagi. Gak ada yang jamin. Wa min salimin mata bi illatin berapa banyak orang yang mati orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit wa min saqimin asa hinan min ad-dahri dan berapa banyak orang yang sakit sakit tidak mati-mati. min fata yumsi wa yusbihu aminan wa qad nushijat akfanuhu wa la yadri berapa banyak pemuda yang segar bugar sore pagi merasa aman kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu Kematian yang itulah membuat semua orang lari. Kematian membuat orang enggan untuk menuturkan. Kematian membuat kedua orang yang sedang akrab berkasih sayang pisah dan kematian membuat kelezatan hidup sudah tidak ada selera lagi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Aksiru min dikri hadimil ladat." Perbanyaklah kalian menutur, menyebut, mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan, yaitu al-maut. Kalau kita tidak percaya, seandainya habis Jumat kita dibisikin malaikat Pak Bapak besok mati yakin kerja hari ini nggak akan nikmat makan nikmat tidur makanya hikmah kenapa kematian tidak diberitahu karena kalau diberitahu seminggu sebelumnya mungkin kita sibuk ya datang ke tetangga minta maaf nggak kerja ya. ya mundang orang pak besok datangnya pak ya sholatin saya kenapa pak besok saya mati pak seorang yang punya kanker ganas difonis dokter padahal belum pasti saja kurus kering kerontang tidak makan tidak minum sudah tidak ada keinginan hidup Dan Allah mengatakan aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyada. Di mana saja kalian berada akan dijemput kematian walaupun di gedung yang sangat kokoh dan kekar. Coba bayangkan Namrud bagaimana menyelamatkan dari kematian. Ternyata Allah jemput dengan pasukannya kecil. Ya, berupa nyamuk gigit dia mati kok. Hadirin sekalian, kita juga harus sadar kita tidak hidup di zaman Nabi Nuh sehingga umur bisa 950 tahun. Dan kita juga tidak hidup di era Fir'aun bisa umurnya 350 tahun kita hanya hidup di zaman Nabi Muhammad yang beliau mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika umur umatku itu antara 60 sampai 70 sedikit sekali yang lebih dari itu berarti yang sekarang umur 60 tinggal hitung tahun ya banter-banter kurang dua kali pilpres banter-banternya itu Pak. <clears throat> itu pun penyakit sudah rebutan masuk. Makanya kata hikmah orang itu kalau sudah umur 10 tahun yang dipikirkan makanannya, kalau 20 tahun yang dipikirkan kekasihnya, kalau 30 tahun yang dipikirkan syahwatnya, kalau 40 tahun yang dipikirkan ambisinya, kalau 50 tahun yang dipikirkan hartanya, kalau 60 tahun yang dipikirkan penyakitnya, kapan ibadahnya? Terus dirayu oleh turun amal panjang angan-angan wa menunda-nunda. Hardek, entar, terus Katanya dulu mahasiswa kalau ya Allah dapat kerja begini rasanya nikmat banget. Setelah dapat kerja, ya Allah kalau udah punya istri kayaknya enteng banget ibadah. Dapat istri ya Allah, coba kalau udah anak gede-gede nah nikmat banget sholat. Udah gede ya Allah kalau udah pada nikah semua lepas kayaknya nikmat. Udah gede ya Allah kalau seandainya pensiunan dia menjenguk kebun jenguk cucu nikmat rasanya. Ternyata setruk dulu Loh. Ya, memang kita bisa ngatur yang punya semuanya Allah. Nah, hadirin sekalian, rintangan setelah kematian itulah yang membuat kita semuanya mengeri. Kalau mati, semua orang tahu, semua orang telah melihatnya. Apa setelah kematian? Yang pertama kali yang dialami manusia mengerikan adalah sakaratul maut. Wajah sakaratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta min Telah datang sekarat kematian dan kamu tidak akan bisa menghilangnya. Setelah itu tidak lama, mungkin dua jam, tiga jam Allah ambil dan ketika dicabut nyawanya inna ruha idha qubida tabi'aul basar ketika ruh itu dicabut ikutin pandangan dan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu mengungkapkan ya bahwa saat itu ketika kita nazar dicabut nyawa melihat malakul maut. Ya. Falaula idza balaghatil hulqu wa antum hina idzin tandurun. Ketika nyawa sudah sampai kerongkongan dan saat itu kamu melihat malakul maut. sekalian, coba bayangkan apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Aibi Aizar Wahai manusia, kamu punya dua hunian Satu di atas bumi, satu di bawah bumi Lalu ada orang yang datang menanyakan Berapa lama kamu tinggal di atas bumi? Sampai mati Berarti Ya tadi kalau sudah 70 kurang ya beberapa detik tahun kalau umur 60 ya beberapa dua kali pilkada belpres. Nah. Yang di bawah bumi sampai kiamat. Bayangkan Pak, kalau kiamat kurang 5 juta tahun, umpamanya kita di kuburan tok 5 juta tahun. Ini tolong kita. Kita berpikir realistis. Di dunia saja yang hanya 70 tahun, 80 tahun, yang kadang seneng kadang enggak, itu hidup seperti ini bagaimana tiap hari digebukin malaikat. Bagaimana setiap hari api neraka masuk ke dalam alam kubur kita? Bagaimana seramnya alam kubur ketika kita mendapatkan kesengsaraan? Mikir kita. Ya kalau kiamat kurang lima, kalau kurang sepuluh, Allah Akbar. dan seramnya alam kubur diungkapkan oleh Umar bin Abdul Aziz salah satu khalifatul adil saat pagi merenung dan murung kemudian ditanya oleh pendampingnya ada apa wahai Amirul Mukminin pagi hari seperti ini Anda murung wahai fulan semalaman saya tidak bisa tidur membayangkan si mayit setelah tiga hari di alam kubur saya bayangkan Bentuk tubuhnya sudah mulai menyeramkan, matanya melotot melepuh keluar nanah campur darah, dan perutnya uh, robek pecah mengeluarkan kotoran yang sangat menjijikkan dan baunya sangat anjir dan tidak ada satu pun bahan. Walaupun dulu di dunia tampan rubawan dan wangi baunya. Seperti itu. Demi Allah Pak, kalau Bapak bongkar kuburan setelah tiga hari, walaupun itu orang kita cintai, nggak berani mendekat apalagi mencium pemeluknya Itu akhir daripada perjalanan kita. Makanya Osman ibnu Affan saat dituturkan surga neraka tidak menangis saat melihat kuburan menangis lalu ditanya ada apa gerangan wahai Osman kamu dituturkan surga neraka tidak menangis sementara melihat kuburan menangis beliau mengatakan qala Rasulullah innal qabra awwalu manzilatin min manazil al akhirah wa yanju minhu fama ba'dahu aysar wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashad sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat siapa yang selamat di situ setelahnya lebih mudah dan siapa yang sengsara di situ setelahnya lebih berat setelah itu beliau membacakan sabda Rasulullah, "Ma ra'aitu mandaran qattun afdha min al-qabr." Saya tidak melihat suatu pandangan yang paling menyeramkan dibanding kuburan. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Hadirin sekalian, sidang Jumat ah yang berbahagia. Kita semuanya paham perjalanan dunia ditempuh dengan kaki, perjalanan akhirat ditempuh dengan hati. Ini harus kita catat. Kalau semakin kuat kaki kita di dunia, semakin jauh dan semakin kita mendapatkan jarak-jarak yang begitu tinggi di, di dunia. Tapi sekarang akhirat tidak. Siapa yang kuat hatinya akan kuat menempuh alam akhirat. Karena jarak dunia ditempuh dengan kaki, jarak akhirat dengan hati. Sehingga Allah mengatakan, In, Inna akramakum indallah atqakum. Dan Rasul mengatakan, At-taqwa fahuna. Dan masing-masing manusia akan mempertanggungjawabkan diri masing-masing. Ya, yang baik mempertanggungjawabkan di hadapan Allah penuh dengan kebaikan yang jahat juga begitu sama dengan demikian ada yang mendapatkan nikmat ada yang mendapatkan adab dan tolong diperhatikan pertanyaan alam kubur walaupun tiga itu bukan pertanyaan kuis sehingga gampang diremehkan ah cuma tiga kok Menrobuka enteng wa man ladzi ursilaika siapa nabi yang diutus kepadamu kecil dan apa agamamu? Tahu kok saya. Ini bukan pertanyaan ujian nasional, Pak. Ini bukan pertanyaan kuis, tapi pertanyaan konsekuensi. Selama di dunia, Pak, Islamnya cuma KTP apa sportif di hadapan malaikat yang sudah begini nih pentungnya. Sportif dah. Kalau kamu dulu hanya Islam KTP, sekarang ngomong, eh agamamu apa? Islam. Itu pentung. Siapa mana nabimu? Gak mungkin bisa sportif kalau selama di dunia Nabi perintahnya, titahnya baginda Rasulullah tidak pernah diindahkan Sunnahnya malah dimatikan Apa yang dicintainya dibenci Apa yang dibenci malah dicintainya Gak mungkin pak sportif kita Dan begitu juga kita manrobuka. Kalau kita tidak jarang bahkan menyembah Allah, ingat Allah, dekat dengan Allah, bahkan hari-harinya jauh dengan Allah, perilaku kita jauh dengan Allah, ucapan kita jauh dengan Allah, seperti tegas kita bisa mengatakan Tuhan saya adalah Allah, Makanya dikatakan oleh Rasulullah, "Dzaqa ta'mal iman," telah mencicipi manisnya iman man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Saya ridha Allah menjadi Tuhan saya, Rasul Muhammad menjadi Nabi saya, dan Islam menjadi agama saya. Apa maknanya ridho? Jalankan konsekuensinya. Sehingga di dalam pertanyaan akhir malaikat itu ketika sang mukmin menjawab, apa ilmumu tentang itu? Dari mana kamu bisa mengatakan itu? Apa kata sang mukmin? Qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtuhu. Rawahu Abu Dawud. Saya baca kitab Allah, saya imani dan saya amalkan serta saya benarkan konsekuensikan, Pak. Dengan demikian Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang begitu, dunia kita ini pendek dan kita dapat dari yang pendek itu pendek 70 80 tahun. Dunia ini sudah pendek. Sejak zaman diciptakan sampai kiamat sudah pendek dibanding dengan nanti. Itu. Coba alam kubur aja sudah berapa? Begitu juga nanti ketemu Allah, mahsyar, mizan. Setelah itu kita diajak bicara oleh Allah satu persatu kemudian kita meniti sirat, kemudian setelah itu kita di, di, di, dikoreksi oleh Allah satu persatu dan Allah eh, Rasul katakan ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman rawahul bukhari tidaklah di antara kalian melainkan pasti diajak bicara oleh Allah satu persatu di antara dia dengan Allah tidak ada penterjemah diajak satu persatu, dikorek satu persatu. pulang benar nggak kamu memper ini, berbuat ini, sampai dikatakan ya ya Allah. Hatta dhanna innahu qad halak dia menyangka udah hancur. Ternyata Allah katakan qad tuha laka fid dunya qad satartuha alayka fid dunya wa aghfiru lakal yaum dulu di dunia saya tutupin sekarang saya ampuni masya Allah inilah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadikan dunia ini betul-betul sampan yang menghantarkan kita pada pantai yang indah yaitu surga. Kita paham semua ini kelihatan sementara dan tidak ada yang awet bertahan. Yang kaya kita lihat sekarang jatuh miskin, yang dulu miskin ternyata sekarang kaya raya. Yang dulu gagah tampang rupawan sekarang ternyata sudah mulai pelan-pelan kekuatannya menyusut, bahkan bentuknya sudah mulai keriput. Yang dulu gagah berani, sekarang sudah mulai pengecut dan sudah mulai tahan e, keberanian sehingga langkah-langkahnya sudah mulai jitu. Oleh karena itu, iftanin khamsan qabla khamsin. Manfaatkan lima sebelum datangnya lima. Hayataka qabla mautik hidupmu sebelum matimu. Dua, syababaka qabla haramik, masa kuat mudamu sebelum tuamu. Yang ketiga, waghinaka qabla fakrik kayamu sebelum miskin. Kemudian yang keempat, ya, sehataka qabla sakamik. Masa sehatmu sebelum Nah, yang terakhir para qabla syughlik, masa longgar kita sebelum kita sibuk ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas ada dua kenikmatan banyak manusia yang tertipu dengan dua kenikmatan itu yaitu as-sihhatu wal farah kesehatan dan pelong pikiran pelong badan dan juga enak longgar untuk ibadah cara ketemu Pak kadang kita longgar sakit kadang kita sehat sibuk ngumpul satu untuk ibadah maka jangan sampai kelewat jangan sampai kita tidak manfaatkan apalagi masa kuat Contoh aja, saya sering katakan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Kalau sekarang bisa haji masa muda, jangan nunggu tua. Karena haji butuh kekuatan, apalagi antrian panjang. Kalau nanti haji tua umur 60, 70, mau kemana-mana batu mau kemana-mana kena debu, bengek, begitu Akhirnya apa? Di Mina di kemah aja yang lainnya udah pada keluar sono sini dia ya, lumayan buat penitipan barang ya pak tolong tunggu kemahnya ya pak ya kita mau keluar nah itu. ya kan kalau muda masa Allah jalan 2 kilo sanggup berapa aja keliling Masjidil Haram sanggup keliling Masjid Nabawi sanggup nikmat ibadah terutama tahajud juga tahajud jangan nunggu pensiun belum tentu keturutan. Kalau udah tidak karena badan selama ini tidur terus tiba-tiba diajak bangun lihat kena angin rodok, kena air, adem panas. Akhirnya apa? Nggak jadi. Kita ya, tahajud dilatih walaupun sekerkaat dua rakaat. Insya Allah dengan cara itu kita punya bekal pelan tapi pasti sedikit tapi istiqomah أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله Hadirin رسول Rasul mengatakan Inna Allah يفكر كل ja'baniyin jawab Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar Sakha bin Bil Aswah suka teriak-teriak di pasar Karena rendah ilmunya, jelek akhlaknya Amalnya juga ikut buruk sehingga tempat-tempat yang dicintainya seperti itu. Jifanin bin laili bangkai pada waktu malam hari. Wahimarin bin nahar keledai di siang hari. Wajahilin bi amril akhir sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat. Wa alimin bi amri dunia dan sangat alim dalam masalah urusan dunia. Ini jangan. Dan kita harus punya prinsip apapun segerakan, apapun sekarang. Karena apa? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Dan akhirnya yang masuk surga itu kita. Yang masuk neraka itu nggak mungkin kan Pak. Kita mau sholat orang lain yang nyolatin. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini penting. Karena nggak mungkin orang lain yang sholat kita yang masuk surga. Orang lain yang infak, kita yang masuk surga nggak mungkin. Semuanya wa an laisa lil insani illa ma Masing-masing manusia akan diberikan balasan Allah sesuai dengan usahanya. Allah اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة وتابعين وتابعين التابعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا